السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عما بعد Hadaratil afadil Sajatil masayikh wal asatidah al Aiza Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Bapak yang mewakili Panglima Odam Yang mewakili Kapolda Bapak PLT Kanwil Jawa Tengah Pendek kata semua penjabat yang hadirlah baik sipil, TNI maupun Polri. Yang saya cintai saudaraku Dr. Nur Ahmad pimpinan dan para pengurus pengelola Masjid Agung Jawa Tengah pimpinan Nahdlatul Ulama Semarang Suryatan Batan Fidyatan para sesepuh, pini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, teristimewa adik-adikku, remaja Masjid Agung Jawa Tengah yang saya cintai. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini telah memperkenankan saya untuk sowan di Masjid Agung ini dalam rangka menghormati tahun baru Hijriah Muharraman. Mudah-mudahan perjumpaan kita di majelis yang baik dengan niat yang baik dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala barokah manfaat fid dunya wal akhirah awal tahun hijriah inilah momentum yang paling baik bagi kita kaum muslimin muslimat untuk mengoreksi diri ngrayangi awake dhewe ngrayangi awake wong diamuk ngono mengoreksi meninjau kembali saya khawatir karena kita itu sehari-hari dalam setahun terlalu sibuk meskipun kita sendiri kadang-kadang tidak tahu kita itu sibuk apa yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, yang ke utara ke selatan. Sibuk yang nggak jelas. Sekarang saatnya kita itu bicara dengan diri kita sendiri. Kesibukan kita selama ini itu sudah pas apa belum sebagai hamba Allah yang dipasrai Tuhan menjadi khalifahnya di muka bumi ini kalau kita melihat kehidupan kaum muslimin sehari-hari mungkin mata saya yang agak rabun saya lihat kok nggak begitu berbeda dengan yang lain-lain yang tidak Islam. Odo. Nek pas pengajian gini ya kita bedo Do kuplukan kabeh malah ada durung kaji barang ketunan kaji Tapi kalau di jalan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan nguyahe do ngadek kabeh jadi iki sing santri sing endi sing ora santri sing endi gak jelas kabeh nguyahe ngadeg ning pinggir dalan yang suka berkelahi juga bukan yang non Islam saja yang Islam lebih banyak sing korupsi begitu <laughs> jenenge ae islami banget sampai lihat itu <laughs> sing ketangkep ketangkep loh ya nggak tahu yang nggak ketangkep yang ketangkep ketangkep itu jenenge islami banget nggak usah saya sebutkan namanya lah itu kurang etis sampai cari sendiri sampai lihat sendiri yang ketangkep ketangkep jenenge oh, islami itu Jadi kita sekarang ini perlu melihat karena penanggalan hijriah ini ditetapkan pada zaman sahabat Umar bin Khattab kalau tidak salah itu pilihannya banyak tapi yang dipilih adalah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu sangat menandai dua kehidupan dua kehidupan pertama kehidupan di Mekah yang dipenuhi dengan kejahilian dan di Madinah Madinah itu bahasa sekarangnya modern Madinah itu makanya orang sering bilang Madani Madani itu maksudnya supaya seperti Madinah bukan supaya madan madanan kan jadi Makanya sekarang tidak ada hijrah lagi, yang ada adalah pengertian makna dari hijrah itu. Dari tempat, dari sesuatu, dari pijakan satu ke pijakan lain yang lebih baik. Lah untuk pindah hijrah dari yang tidak baik ke yang baik itu atau dari sekarang ke nanti atau dari hari ini ke besok itu kita memerlukan meninjau kita ini kemarin apa selama ini kita itu ngapain kalau sudah baik ngapain hijrah gitu kalau kita selama ini merasa sudah baik, wis rasa hijrah ning ndi? sapi kok. Kecuali kalau kita merasa kurang baik, baru kita hijrah ke tempat yang lebih baik. Nah, sekarang kita lihat kita ini selama ini baik apa enggak? Kan begitu. Supaya kita bisa berhijrah ke tempat yang lebih baik daripada yang kita rasakan sekarang. Sekarang ini Anda bisa melihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya kasihkan contoh, orang Islam hampir tidak sama dengan orang lain. Bahkan kalau kita melihat kondisi di Indonesia yang konon kabarnya ini mayoritas umat Islam ini lebih memprihatinkan lagi. Saya ingin cocok-cocokkan dengan sampean semua ini. Kita sebagai sesama orang Islam ini. Kita ini di dalam setahun misalnya. Kira-kira baca Qur'annya itu seberapa? Katam ping atau jangan-jangan pertanyaannya saya terlalu muluk jadi tanyaannya kita semua ini sudah baca Quran semua apa enggak apa ada, ada apa ada yang sebagian tidak baca Quran atau sebagian kecil tidak baca Quran atau sebagian besar tidak baca Quran atau kebanyakan baca Qurannya pendak Ramadan ini ada jawaban iya ini jujur sekali bahkan sebelum habis Ramadannya Quran sudah dicarikan tempat untuk beristirahat dengan tenang di atas almari itu nanti bulan Sa'ban atau ruah mulai Gajeki aku duwe Quran itu ning Untuk tadarusan pada waktu Ramadan. Itu pun bacanya itu nyaingi bis malam. Ngwebutnya itu. Karena pamrehnya itu satu bulan Ramadan itu bisa khatam minimal tiga kali. Padahal dulu ulama-ulama banyak yang khatamnya 50 tahun. Di samping yang sehari khatam juga ada, tapi yang banyak ada yang 50 tahun. Kita itu maunya satu bulan khatam tiga kali. Ya dengan, dengan cara itu, sistem bis malam itu. Sampai huruf-hurufnya ketelan semua nggak jelas orang yang dengarkan saja nggak jelas apa yang dibaca saya sudah pernah mengusulkan bu MUI ini ada MUI nggak ini <laughs> MUI ya. itu saya pernah usulkan mungkin suara saya kurang keras jadi tidak didengarkan ini kan usumnya survei usumnya survei musimnya apa namanya istilahnya liain survei penelitian penelitian dan hebat itu survei-survei sekarang itu tahu pilkada masih belum sudah tahu siapa yang akan menang oh, itu kan hebat banget itu lah buat sekarang MUI itu timbangannya ngurusi label halal toa ya penggawean opo iku <laughs> Oh, sing halal luwih akeh timbangane sing haram kok gawe label halal iku golek penggawean ae. Ya muni label haram kan ya mok sithik. Wong sing haram mok sithik. Iki haram sithik liyane halal kabeh kok gawe label halal. Men golek penggawean. Gegeten mergo usulku gak dirungokno. Saya itu usul sekian banyaknya orang Islam yang katanya mayoritas di Indonesia ini mbok disurvei. Setiap orang Islam selalu mengatakan dan membangga-banggakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Setiap orang Islam mengatakan, pedoman hidup saya adalah Quran. Ada semua di Quran itu. Soal apa saja, sampai soal apa saja. Ya Allah. Soal menggandakan uang ya ada di Quran. <laughs> Apalagi menggandakan istri ya teman Tapi tidak pernah disurvei, coba diteliti ya, diteliti. Sekian banyaknya umat Islam yang mengaku berpedoman Al-Quran itu, berapa persen yang membaca Al-Quran? 20% misalnya, kita dapat angka 20%. Sekarang terusnya, 20% itu berapa persen dari 20% itu yang mengerti maknanya Al-Qur'an? Sudah Belum. Kalau sudah misalnya dapat 5%. Kita tanya lagi dalam westernernya itu. Dari 5% ini berapa persen yang mengamalkan Al-Qur'an? Saya yakin kalau itu dilakukan dan kita mendapatkan hasil yang valid itu bisa untuk menyelesaikan seluruh persoalan di Indonesia ini. Keyakinan saya sangat tebal karena mayoritas umat Islam ini di Indonesia ini mayoritas umat Islam. Jadi kalau ada koruptor ya orang Islam. Nah, yang akeh dhewe yuk. Copet yuk Islam. Begenggek ya? Islam. Nanti kalau kita sudah berhasil itu, oh 20% yang baca Quran ini hanya 20%. Makanya Oh, yang ngerti maknanya cuma 2%. Oh, yang ngamalkan tidak ada. <laughs> ya mesti saja begini. Nanti ini semua bisa, misalnya untuk bahan yang menyusun kurikulum, silabus, pendidikan dan segala macam. Ini nanti untuk bahan macam-macam ini. Ini loh. Saya pernah mengusulkan pada waktu sensus itu, mau titip itu katanya sudah terlambat ya sekarang ini mumpung nanti ada sensor lagi ada yang ingatkan ya. ini penting sekali nah, enggak orang Islam ini mau ikut-ikutan cah. Ya. orang sing kita e gagah diewangi kita e sebalik gudi melok kita jenggotnya e sak dodo melok elok-elokan itu berarti dia gak punya pedoman Quran sendiri tidak ditafsirkan secara masa yang di dimasalkan ada terjemahan. Saya paling tidak cocok dengan Quran diterjemahkan itu. Pak PLT Kak Kanwil catat ini kan, kan beritahukan sama menterinya nanti. Sudah ada tapi saya tidak cocok, tetap tidak cocok. Kenapa? Quran tidak bisa diterjemahkan terutama dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa masih mengkek-mengkek bahasa Jawa tapi kalau bahasanya bisa bahasa itu nggak bisa di dalam bahasa Arab itu antara koma Zaidun Zaid berdiri dengan Zaidun koma sudah berbeda dengan inna Zaidan qaimun sudah beda dengan inna zaitun koma sudah beda. Yakumu zaitun sudah beda. Kana zaitun iman sudah beda. Kalau itu orang Indonesia yang nerjemahkan semuanya zaitun berdiri. Zaitun imun zait berdiri. Zaitun koma, zait berdiri. Koma zaitun, zait berdiri. Ina zaitan imun zait berdiri. Di Quran itu padahal ada yang tanpa inna dalam satu tarikan nafas, ada yang tidak pakai inna, ada kemudian pakai inna, ada kemudian ditambahi eh, lam, taukid. Wa inna ilaikum lamur salun. Masih ada lagi Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamur salun. Itu beda semua. Di terjemahan sama semua kami diutus kepada kalian stok titik eh tidak bisa dan sekarang ini orang baca Quran terus fadribul anak wah ini sikat kok lehernya orang kafir ini Qurannya bunyi begini tanpa ada keterangan-keterangan ini ayat ini turun sebab apa konteksnya apa jadi rancu. Ayat perang tidak ditafsirkan oleh mufassir awalnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mubayinnya pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi oleh akalnya sendiri gara-gara dia ngerti terjemahan yang letter itu saya tahu letter karena saya baca itu tim yang menerjemahkan Quran Kementerian Agama itu sangat hati-hati. Saking hati-hatinya. Jadi harfiatan, tidak berani lebih daripada kata-kata. Sehingga karena bangun kata Arab itu lain dengan bangun kata Indonesia. Jadi orang Indonesia nggak mudeng apalagi wong Arab ini perlu ada penelitian itu betulnya di sekolah-sekolah guru-guru agama ini juga Pak LPLT yang bisa ngerti itu guru-guru agama itu yang diulang non yang di sekolahan-sekolahan itu apa sih yang saya tahu itu dari anak-anak saya itu eh, dari pertanyaan-pertanyaannya itu berapa syaratnya wudhu bangsana gitu berapa rukunnya sholat kalau jumlahnya sebenarnya ya lulus bocah sholat orang anda urusan pokoknya ngerti rukunnya sholat itu piro bocah wudhu raper wudhu cek orang ada urusan pokoknya ini ngerti persis Jumlahnya syaratnya wudhu ini. ya kita lihat semua dari Al-Quran ini kita bisa untuk tadi itu ngerayangi awak itu kita bisa dikembalikan kepada konsep awal sebab kita ini sekarang rancu sekarang coba Bagaimana kita memandang Allah? Selama ini Allah kita pandang sebagai apa? Bu, untuk mantuk airnya apa? Sebagai apa? Kalau kita sholat selalu mengatakan Allahu Akbar. Apa yang ada di benak kita ketika kita mengatakan Allahu Akbar? Kenapa ketika kita membaca Allahu Akbar kok kadang-kadang masih ada yang cengengesan barang itu. Padahal dulu banyak itu. Wali-wali yang Allahu Akbar terus semaput itu ah, banyak sekali. Karena tahu besarnya Allah Ta'ala. Nah kita kan nggak tahu besarnya Gusti Allah mengatakan akbar. Gusti Allah itu maha besar. Gusti Allah itu maha agung. Saya pernah ngeledek kalau di sini Masjid Agung, di Surabaya itu Masjid Akbar. Namanya Masjid Akbar. Di Surabaya saya ledek ini kok namanya Masjid Akbar kok nyaingi Gusti Allah. Gusti Allah, Allah Allahu Akbar iki Masjid Akbar ngerti ora jane gedene Gusti Allah kok padakno masjid to. Kadang-kadang dipadakno karo pengajian. Pengajian wong 2000 e pengajian akbar. Ambil lihat YouTube. Nah ini anak-anak orang-orang kuda lihat YouTube, lihat ambil lihat sampai buka dengan apa namanya tulis saja situ besarnya bumi, ya udah gitu nanti akan anda akan melihat potret dari bumi itu seberapa besar di alam semesta ciptaannya Allah Ta'ala ini di sana ada yang sangat menggetarkan hati kelihatan sekali bahwa satu butir debu pun lebih besar daripada bumi ini kalau di peta alam semesta itu Selama ini kita menganggap dunia itu besar sekali. Dan kita yang menjadi penduduknya itu bersama sekitar 7 miliar itu merasa besar katanya. Seolah-olah besar sekali. Padahal orang-orang dulu itu kalau Allahu Akbar itu memaknai dalam hatinya. Allahu Akbar maknanya di hati. Allah Aku kecil sekali. Aku kecil sekali. Saya selama ini kalau ngomong sama kawan-kawan itu saya kira-kira saja bumi ini kalau dibandingkan dengan segala macam penduduk-penduduk makhluk-makhluk di alam semesta planet, bintang-bintang matahari dan lain sebagainya itu saya selalu mengatakan tak kira-kira sak kacang hijau sak kacang hijau itu pun mau wah wis ngegerno wong janji wong balik balik do niru omonganku wah sak kacang hijau sak kacang hijau padahal itu keliru gegeden satu kacang hijau itu gegeden kita itu tidak mendiami kacang hijau mendiami paling besar itu sebutir debu kita diami 7 miliar dalam sebutir debu itu mari kita canakan di mana letaknya Semarang jangankan Semarang Jawa Tengah ada kelihatan Indonesia tidak kelihatan Asia tidak kelihatan tidak kelihatan alangkah dan alangkah kecilnya kita itu jadi saya ingin ketawa kalau ada orang sombong. saya gede itu. Ini gimana? Orang tinggal di debu bersama 7 miliar saudaranya kemelete ini. Gusti Allah tidak mitos dia itu sulit Mites mitos dia sulit. Mitos ya sak debune sisan. Makanya kalau ada bencana kalau ada bila itu amati toleh wasaleh semua kalau ada banjir itu tidak pilih-pilih oh ini rumahnya kiai menggo nggak ada itu semua amat toleh wasaleh yang kurang ajar maupun yang baik kena semua kenapa karena gandennya kegeden yang akan diganden kecil Nih gini ngeruyak bilang. Sampai kumpul dengan bajingan-bajingan di sini nih. Yang diganden maunya bajingan, tapi sampai nggak di situ. Ini ada angel. Eh, ah, saya kena itu. Makanya lalu ada tradisi budaya amar ma'ruf nahi mungkar supaya tidak ada bajingan supaya tidak ada ganden yang keliru di kita kalau kita mau baik diri saya sendiri misalnya situ ya terserah gerak cinta sini ngerokok ya ben wah itu tidak bisa kita hidup bersama-sama nah kalau kita bertolak dari Al-Quranul Karim kembali kepada pedoman kita, kita bisa melihat kembali dunia itu gede gedenya sepiro, Gusti Allah gedenya sepira. Ma, lalu sikap kita seperti apa? Kok petentang-petenteng? Kok malang kerik? Rumah samu itu sepiro, Cuwilik banget. Lebih cilik daripada yang cilik. itu dengan badak saja umurnya itu panjang badak dengan kita itu kita punya umur 100 itu udah geger udah, udah masuk koran kok kita semakin lama semakin pendek cara berpikir kita karena kita merasa besar masa depan untuk kita ngaku cek orang kita kalau bicara masa depan itu sampai ke masa tua kita dok Kalau Al-Quran menyatakan supaya melihat apa itu pal tandur nafsun makot damat lihat itu dimaknani masa depan. Jadi kita harus mempersiapkan anak kita untuk masa depannya bagaimana dia bisa menjadi PNS yang gajinya banyak atau sebagai dokter yang pasiennya banyak atau jadi itu masa depan ya itu Tidak mau sampai akhirat tidak ada. Lalu sekarang lebih pendek lagi. Orang berpikir soal pilkada itu kan persoalan lima tahun. Di, disangkanya itu persoalan seumur hidup. Padahal lima tahun lagi ada pilkada lagi. Dan orangnya ganti lagi mungkin. Umpama ada incumbent itu ya paling dua kali tiga kali nanti akan selesai lagi. Tapi kita mikirnya itu, ketika kita mendukung ini mendukung itu, pertentangannya itu seolah ini masalah sampai hari kiamat. Cuma lima tahun, tidak bisa tidak bisa berpikir seperti itu. Ini kita baru melihat dari jangka waktu kehidupan kita. Sekarang kita melihat Allah Ta'ala itu apa? Sekarang banyak orang yang menganggap kalau dirinya marah itu berarti Gusti Allah marah. <laughs> itu lebih pengung lagi bahasa, rembangnya pengung itu. Lu kalau dia ini muak mangkel berarti Gusti Allah mangkel. Jadi wong mau kabeh. Oh dia tidak senang sama orang terus ikat. memang sana Gusti Allah ya mangkel Oh jahanam kamu. Nah. kok ngerti ini jahanam? Aku mangkel soal mbek kowe. Jadi Gusti Allah itu apa? Gusti Allah itu seperti apa? Apa seperti Panglima Kodam? Apa seperti Kapolda? Apa seperti ketua masjid Kayak apa? Apa kayak presiden? Ya nggak pernah berpikir ke sana. Gusti Allah itu. Gusti Allah itu mempunyai sembilan nama, sembilan puluh sembilan nama yang kita ketahui. Sebetulnya masih ribuan lagi. Kalau anda preteli satu persatu, kalau anda hafal dan anda lihat satu persatu asma-asma Allah itu akan berubah cara kita memandang Allah dan akan berubah juga pandangan kita kepada hamba-hambanya Allah ini berkaitan pandangan kita kepada Allah itu mempengaruhi pandangan kita terhadap hamba-hambanya Allah ada asma Allah itu yang paling banyak kita ketahui Ar-Rahman Ar-Rahim itu mungkin yang membuat kita itu saina dewi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Gusti Allah itu maha belas asih saakenan Gusti Allah itu Amen jeng so aku ya saake ya wong aku wong cilik ning dunia serkoso mosok disiksa seram mungkin lah Ar-Rahman Ar-Rahim ada yang nyekeli tok Gusti Allah itu sadidul iqam. Jadi orang itu murah tahu guyu. sadidul Allah Gusti Allah. seksanya luar biasa, sadidul iqam. Jadi nganten yang padi-padi orang guyu belas. Dijawil ini, eh, sadidul iqam. <laughs> itu mempengaruhi mempengaruhi sikap perilaku orang pengenalan orang ini mau sing kenal mau si jito ar arahim biasanya itu sembrananan saat itu liko oh, itu wongnya tenjekutut terus saya ada yang nyekeli al adru saja wahai Gusti Allah itu kok tampil sekarang ini dengan asmanya al-adlu yang maha adil sebar bal kabeh awake ini Bar, karena adil itu ya menetap meletakkan sesuatu pada tempatnya yang salah dihukum yang tidak salah tidak dihukum kalau ada yang tidak salah dihukum salah tidak dihukum mesti ada persoalan di situ mbah suap mesuap mbah apa tapi kalau yang adil betul-betul, yang salah. Lah kalau yang salah dihukum. Dihukumnya mau di ketak sidik ngetak. Kira-kira kita semua ini ada yang selamat dari ketokan-ketakannya Gusti Allah apa enggak? Wong di antara kita tidak ada yang tidak salah. Ngrasani wong tek ngono. Bodoni tek ngono ada. Tak tek tak tek gitu benjol kabeh wong naga ini. Untungnya sekarang ini memang Allah masih tampil dalam asmanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga wong bejujaka kaya apa dijalno. Dienteni tobaté. Itu apikane Gusti Allah kan di situ itu. Wong kurang ajare kaya apa kok dinjalno. Lho itu koruptor kok gak mati-mati kiai-kiai akeh do mati kok. Koruptor gak mati-mati, ulet temen nyawane kok. Tak dia ditunggu kalau dia karena kita hidup ini berproses terus. Kita hidup ini belum final semua. Salah kalau kita terus jadi ibaratnya kita ini berjalan ini. Berjalan. Semuanya kita ini jalan. Makanya kita setiap sholat selalu mengatakan ihdinas siratul mustaqim, ihdinas siratul mustaqim, ihdinas siratul mustaqim. Supaya jangan tersesat, kita terus berdoa gitu. Nah kalau kita sudah merasa lurus jalan kita, kita tidak perlu mojok si ihdinas siratul mustaqim. Bayang ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Waladolin, maca siratal mustaqim wong aku wis ning siratal mustaqim yang baca itu kan yang sesat-sesat itu kita tidak bisa memponis orang sesat karena apa? karena semuanya masih dalam perjalanan ini kok ada yang berani-berani orang masih dalam perjalanan kok sudah sesat Duh, Nanti kalau di sana ketemu orang yang menunjukkan jalan, kan dia tidak sesat lagi. Malah kamu yang mengatakan sesat, nanti ini kono ono perapatan pirang-pirang pun malah sesat. Bisa saja. Loh, itu sejarah menunjukkan Abu Sufyan itu itu panglima perang Uhud dari pihak lawannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini panglimanya kanjeng Nabi, di sini panglimanya Abu Sufyan. Di antara komendannya ada yang namanya Khalid bin Walid. Ini yang ngocar ngacir pasukannya kanjeng Nabi di Uhud karena pasukannya tidak disiplin. Desair sikit. Anda tahu kalau seandainya Fathu Makkah ketika Abu Sufyan sudah di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disikat, dibunuh. Tidak ada ceritanya Abu Sufyan menjadi orang Islam, tokoh Islam. Khalid bin Walid yang ngocar ngacir pasukan Islam di Uhud masuk Islam. Sebelumnya ada Umar bin Khattab yang akan membunuh orang Islam, akan membunuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Hindun, kenal Hindun? Hindun itu istrinya Abu Sufyan yang ngemah-ngemah jantungnya Sayyidina Hamzah di perang Uhud di perang Uhud masuk Islam Ikrimah Anda kenal Ikrimah Ikrimah itu anaknya Abu Jahal ikut berperan bersama ayahnya melawan umat Islam masuk Islam kita tidak tahu skenario nya Allah subhanahu wa ta'ala rencananya Allah ta'ala kita tidak boleh mendahuluinya dengan lalu memponis orang yang masih di perjalanan kamu ini ahli neraka tidak bisa jadi banyak sekali yang kita perlu tinjau ulang tentang manusia sebetulnya apa yang paling sekarang ini yang menjadi kisruhnya kita sekarang ini adalah soal dunyo dunyo dalam pengertian materi orang-orang santri menyebutnya dunyo dunyo itu bisa jah kedudukan, pangkat, kekuasaan bisa harta, kekayaan dan kepentingan-kepentingan lain yang bersifat duniawi selama ini ajaran Al-Quran, ajaran kancing Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini hanyalah seperti orang nyebrang jalan. Kaabiri sabilin. Orang hidup di dunia ini hanya seperti orang mampir nyabrang jalan. Mungkin ini yang kemudian diterjemahkan oleh orang Jawa sebagai urip ning alam donya iki namung minangka mampir ngombe. Mampir ngombe. Nyabrang ning kono ngombe. Dulu terutama orang Jawa itu selalu ada di rumahnya itu. Rumahnya orang Jawa dulu itu sumurnya itu di luar separuh disikat disikit gini separuh untuk orang rumah separuh untuk saudara-saudara yang lewat jalan barangkali kepanasan mau raup mau ijik barang itu bisa nimbo di sumur itu lalu ada di depan itu kendi-kendi tiga empat kendi jaga ini kalau ada saudara-saudara yang lewat itu mampir ngombe kalau ngelak sekarang tidak ada semua itu tidak ada semua. Padahal itu bagus sekali. Ono kendi di situ menolong orang kehausan. Sambil ngeling-ngeling kendiki kolemah. Kendi itu dari apa? Dari tanah. Isinya apa? Air. Mengingatkan tanah air terus. Mengingatkan tanah dan air. Umbel. Itu seperti itu. Orang yang dunia mau ngampir ngombe. Tapi apa yang kita lihat sekarang ini? Kita ini kebanyakan tidak mampir, ngebrok. Ngebrok. Kalau nyebrang, kalau mampir ngombe terlalu cepat. Udahlah, kita bilang saja urip ning alam dunia ini koyok nginep hotel. ini jadi seorang dino, tolong dino bisa ngantek seminggu. Tapi yang masa iya ada orang nginep di hotel lalu ngecat hotel. Ini kurang seni ini ah. Lampunya ini terus tuku lampu diganti lampu nih CT ini kok elek ini kurang harmonis terus tuku cat cat di ndak ada. Mesti diketawakan orang. Nah, kita itu hidup di dunia itu kan gitu. itu di dunia pikiran kita. Pikiran kita itu orientasinya duniawi ya semua. Kemudian saya terus saya ingin tanya, kalau ada orang podo-podo Indonesia nih kok tukaran? Oh kok podo Indonesia nih? Podo Islami. Ana wong podo Islami kok tukaran? Kadang-kadang orang terima podo Islami, podo NU nih tukaran coba sampai selidiki itu apa yo yo swarga ngono apa piye Mubalek jarang sekali yang baca dalil hubud dunia rok sukuli khotiatin karena dia sendiri mungkin ya hubud dunia Tak berani mengatakan dalil hubud dunia roksu kuli hati. Seneng dunia berlebih-lebihan itu adalah sumber dari segala kesalahan yang membawa orang kepada malapetaka. Seneng dunia berlebih-lebihan. dengan dahar itu sedino ping Kalau itu hanya tiga kali sehari paling banyak malah ana sing ping loro tok ungu tuku beras tontonan ngantek nggo setahun lorong tahun ngantek sak anak putune wis ditukokno beras kabeh Lah sampeyan terus dikongkon urip cara Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. ini sing paling apik dhewe iku mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan menek kula kandhani Kanjeng Rasul niku rezekine tak plung. Rezekine Kanjeng Nabi niku tak plung. orang ana sing wani ngelakoni, tak plung niku artine kaya manuk. Dipangan saiki ya digoleki saiki. seesok ya digoleki sesuk. Apa ana wong saiki sing wani ngoten? Belas. ya ini ra wani. mung kula ngek ijazah niku gak ono sing gelem padahal nek kula kandha iki ijazah saka Sunan Kalijaga wes rebutan wong niku suwenenge ra karuan malah gelem ngeki rokok di Samsungan sakpak tapi kula kek ijazah ijazah Kanjeng Nabi ora wani nglakoni mbok nek jamaah ngene kira-kira wani nggih nglakoni iki turun kula gak ijazah ijazah kanjeng Nabi dungane kanjeng Nabi sampean catet Sampeyan kula tak maca alon-alon Allahumma ahyini miskinan Lho gak sida nyatet kemah guyu. <laughs> Dikek ijazah tenan kok wa amitni miskinan wahsulni fi zumratil masakin ini diwaca aja kakek sepisan ae makin nek kemanten kemanten sampai sing payah Allahumma ahyini miskinan ya Allah berilah aku kehidupan miskin wa amitni miskinan dan nanti aku panggil dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku dengan orang-orang miskin kenapa kita tidak berani ini mah nyari rasido kenapa karena kita tidak dalam posisi bisa memilih antara kaya dan miskin tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah dalam posisi bisa memilih beliau pernah jadi kaya sekali dan kuat pernah jadi miskin sekali dan kuat maka beliau memilih yang miskin kumpul dengan orang miskin karena orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya karena hisapnya sedikit kamu sholat? sholat zakat? enggak kenapa? enggak punya duit kamu poso? Poso. nggak kasih? nggak. Kenapa? Nggak mampu. Ya saya, ya, ya, saya, Cepet. Lah orang kaya ini lama sekali. Tahunan menunggu saudaranya yang melarat sudah masuk surga dia masih tidak diintrogasi tidak habis-habis itu. kok punya duit sekian banyak dari mana saja kamu? gajinya kan cuma sekian. Kok bisa sekian dari mana? Ya itu kalau ada Ada apa ada apa Yang jelas oh, dia, Itu integrasinya Ya detail sekali Dari mana jelaskan Wah Kalau mau polisi Bik jaksa Kalau ya apa-apaan Malaikat kok Mencicil ngono dari takok Hah? Dari mana duit itu Terus di CCTV-nya itu. Ini rumah masamu tidak disorot dari atas. Wong manusia iso gawe CCTV kok. Gusti Allah ndak bisa. Iya, kita itu disorot semua nanti. Terus diketokno kelakuan kita. Oh yo, iya, iya, delok. Iku amplop kondi kok, eh, amplop kondi ya. Oh. Ketok amplop ya ila ila sak isine ketok kabeh. Nah iki kowe mbok hitung ning gone ah, toilet to ya. Hmm, Masya Allah kula mbayangno nek maknani Quran terus kali kula bayangno dengan kehidupan modern sakniki niki masyaallah. Dadi mangke niku wonten CCTV dibuka untuk pembuktian itu. Bendera iki lho. Kowe iki. Eh sing brosot kandange tanggane sapa-sapa itu. Iki kandang pitik eh, tanggamu sapa iki? Hmm, iku kowe <laughs> Gondok loro. Hmm, oh, masa. Lalu lek mau didelok dhewean gak apa-apa. Lah iki didelok mek tua bareng ya cilaka ya, tenan. <laughs> Kanjeng Nabi pernah kaya dan kuat. Pernah miskin, kuat. Jadi beliau dalam posisi bisa memilih. Saya milih miskin saja. Menebus warganya cepat. Lah kita ini tidak dalam posisi itu. Kita kaya tidak kuat, melarat kepeksa. <laughs> Jadi tidak ada, tidak bisa milih. Tapi minimal kita tidak usah berlebih-lebihan. Ajarannya kancing Nabi itu seperti itu kok. abiri sabilin. Dunia ini hanya untuk sarana kehidupan yang lebih abadi nanti jadi jenengan niku nyambut gawe gih monggo tapi kudu diatur niate niate aku nyambut gawe meneko, angge ngongkosi keluarga ben saged tenang ibadahe apa itu teh Oh kok terus ben sugih ben anu ben anu ngetutno sugih niku sampean mboten sugih-sugih Mboten nisa sugih sampai niku. Sugih niku wong bahasa Arabe ghaniyun. Kosok wang sule fakirun. Mulane Gusti Allah disebut Ghaniyul Hamid. Gusti Allah niku maha kaya. Kita banahnu fuqara. Kita itu orang-orang pikir semua asal maknane goni menika tidak butuh fakir butuh jadi omai magrong-magrong nganggu peselin segala macam tapi iseh melok antri BLT bantuan langsung tunai niki nggih ampun sampean cuma kondi ndekne pekir mobile pitu omae papat kok iseh korupsi ampun sampean guyu ini niku pancen pekir mulane kula ngarani di Indonesia kathah wong pekir pekir sampean orang dua apa-apa tapi orang butuh apa-apa sugih sampean Mana suka? wah uripe alhamdulillah di tok isine. Kula lagi kula niku gadah kanca petani. Namine Pak Jaya, alhamdulillah ya alhamdulillah pun Kula seneng kadang-kadang seneng tengene sawah niku melok. Ya mbak garap sawah. Terus tengene tegalan. Tengene nek awan napa garwane niki ngirim makan siang nek cara nih maksi makan siang kirim begini dahar tenggalengan galengan kula natu melok teng mriku niku tenggalengan galengan niku sego sambel karo gereh ikan kering wah dah iya. aku lagi terpaksa melok senajan wong kuto biasa makan simpel ayam wong iki ning galengan eh, anggap darurat aja mangan sampai sambel tak mbek gereh iki piye rasane kuwe enak jebul mergo kula nyawang Pak Jaya niku mangane masyaallah bar ngoten ngombe kendi lho kala kala kala kala kala Bar niku ini niku. Sak desa krungu kabeh. Dadi nek bar glegeken niku ora mesti alhamdulillah. Alhamdulillah nggih ya krungu sak desa wong ini ya krungu sak desa. Masya. Terus ngelelet rokok. Klobot niku jeda jedul. Gak kelambenan. Wah. Batin nalika kaya duwe dunya dhewe wong iki. Terus kalau no konco kulo teng Jakarta. Kula di traktir konco kulo teng kene restoran sing jenengi mawon kulo ora iso Iki apa wacanane kok huruf huruf mati kabeh. Kulo di di gedobo sih yang baik, Ini nanti anu Pak Kiai boleh lah makan apa saja tapi saya spesial sudah pesankan eh, daging khas apa jenenge daging khas apa lah sapi ini kok jenenge dewi-dewi orang yang dikirim dari Amerika jadi saya pesannya sudah kemarin jadi nanti ini sudah datang kita akan makan itu wah oh iki aku mangan daging sapi Amerika biasanya Pak Kempleng ngono ae mlebu nang restorane wadem Masya Allah apike ra karuan terus pelayane niku nguwaki buku kaya album albume penganten anyar niku isine menu menu makan niku apike kakangku wedi kandel tapi kalau delok ora muni kabeh bahasa apa iki Aku dapat sampai anak eh, saya ikut bapak aja aku. Ada sing naktir iku. Enggak mudeng saya ini apa bahasa apa. Bahasane bahasa asing kabeh. ini panganan tak goleki lodeh kau, ono. Jadi ikut saya, iya, kan. saya itu yang penting cuma dagingnya di Amerika itu katanya dia. Ya sudahlah itu dulu ah. Puas, puas. Unta ini betul serontok loh. iki kaya apa daging Amerika iki kaya apa. Terus unta ini suwi maten teko ditelno kali pelayan niku ditutupi aluminium. Ana tutupi aluminium, ditutupi bareng. Meh dipangan kok ditutupi. Jebule ditakoi, kula ditakoi mau dimakan sekarang oh iya langsung diambil dibuka dibuka piringnya gawadi dagingnya mau semanten ini nyupli sono napa bortele papat mbah pira kentang deledek-deledek ngoten niku kentang diuyek ngoten deledek ya Allah kalau delok napa menune niku. Ini yang kita makan ini di, di menu ini namanya yang mana? Dijedono kare sing neratir. Ini Pak, ini. Delok. 250.000. Regane 250.000. Nyumplik ini 250.000. Ya ilaha illallah. Ya, lah lep entek. La ilaha illallah. nek oh, nang omah nggih sak emplokan niku. Wong iki sakjane ditraktir wong ya sithik kilo tingali ki ambake. Dirisi sithik-sithik tanpa capa kanca kula sing nraktir niki ora entek. Kula hitung-hitung niku sing dipangan niku lagi kira-kira seket. Jadi rong atus sewu sih terus dipangan. Organe oh, rong atus seket. Sini mangan mau semuanya tak ya. La ilaha illallah. Iki ogak nih gini kuda gede tak. royak tak entek no itu nama. mana mane. Ayo ditraktir ya nih gini kuda ya. Isin isin ya. Delok mau lagi. Ya Allah mana-mana, Ke Amerika. Duh. Sampean sudah? Sudah. Duh kok sudah? Ya sudah ya. Yang penting kiai sudah menikmati terus kiai mbak ngetas cilik niku ditokno tas ngetokno pilih pilih luwih akeh timbangane sapi niki Bang pilih berang-berang kok pilihnya banyak sekali nih. iya Pak Kiai ini untuk asam urat ini kolesterol tidak itu mulanya kok gak gelegean belas <laughs> Tak antai mangan ora glegeken, malah ora entek. Masyaallah. Jadi aku pikir-pikir, kok anu Pak Jaya kaya, Masya Allah, mangan mbek sego mbek sambel mbek gereh ngono ae glegeken ning koyo ngono. Alhamdulillah koyo ngono. Iki kancaku mangan 250.000. Gak entek ngomong. Mau dipangan 50 tok. Jadi kita kalau mau mikir sebetulnya banyak hal yang kita sebetulnya geli melihat kelakuan kita sendiri. Karena apa? Karena konsep-konsep kita tentang Gusti Allah, tentang agomo dan segala macam. Kita sekarang melihat agomo itu apa? Saya pernah di depannya forum kiai-kiai itu saya pada zaman dulu, zaman dulu itu kan partai cuma tiga. Partainya Pak Nur Ahmad ini, sing menangan Dewi, Golkar, P3, PDI, tiga. Wah, waktu itu wah rame itu padha islami padha nu ini geger mergo P3 sitoke Golkar KPD jadi saya waktu itu sedang memasyarakatkan hitoh NU saya tanya Pak Kiai Kiai itu sebetulnya P3 Golkar PDE itu wasilah apa goya wasilah itu sarana goyah itu tujuan jadi kalau kita ke, tujuannya ke Jakarta, kereta api, pesawat, bis itu wasilah. Kita mampir Semarang itu juga wasilah. Cirebon wasilah. Karena goyahnya adalah Jakarta. Saya pertanyaan saya tadi P3, Golkar, PDI itu wasilah apa goyah? Mereka serempak Mboto rubuh. Marilah. Tegas. Marilah. Saya membenarkan ya betul. Itu memang asilah. Sebab kalau kita anggap hoya. Maka kalau kita Golkar, P3 kita tidak anggap orang Indonesia. Demikian sebaliknya. Kalau kita PDI dan PDI kita anggap hoya, maka selain PDI kita anggap bukan orang Indonesia pertanyaan saya terus saya tingkatkan lagi NO Muhammadiyah Wasliyah Perti itu wasilah apa ya jawabannya wasilah tapi tidak setegas tadi <laughs> wasilah agak pelan <laughs> kompak tapi pelan tadi kan kompak tapi kencang oh. tegas saja pastilah saya bilang gitu karena kalau kita anggap no misalnya kita anggap itu sebagai goya maka orang Muhammadiyah kita anggap tidak begitu Islam orang Perti tidak anggap kita orang Patiyah Islam ketika saya naikkan lagi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu wasilah apa goyah? Cek rakep nggak ada yang jawab, nggak ada yang jawab. Wasilah apa goyah? Diam saja. Kok nggak dijawab? Oh itu yang kiai yang sepuh terus didik. Lah Gusmus dia ya? apa? lu genti wong dene menang tua. Terus dibalik no pertanyaan itu. Kalau menurut Gusmus bagaimana? Itu wasilah apa goyah? Kalau menurut saya ya wasilah juga. Loh wasilah itu lalu goyahnya siapa? Ya goyah ya Gusti Allah. Oh, itu didalili. Wayam ma ya apa? Waman yabtaghi ghairal islam fala yuqbal. Nah itu ada dalil selain Islam tidak ya diterima. Nah itu malah membenarkan pendapat saya. Artinya menuju kepada Allah itu yang diterima adalah dengan wasilah Islam. Itu menurut keyakinan umat Islam. Jadi pendek kata banyak sekali hal-hal yang pada tahun baru ini kita petani lagi, kita cocokkan dengan diri kita dengan bercermin apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Quran yang berjalan. Semua yang ada di Quran dilakukan oleh Kanjeng Rasul dulu sebelum disiarkan kepada umatnya. Perintah sholat dilaksanakan dulu oleh Rasulullah baru kita orang disuruh sholat di Quran akimis sholat sholatlah kamu Muhammad Kanjeng Rasul kemudian sholat dan mengatakan kepada sahabat-sahabat solu kama ni usoli, sholatlah seperti aku sholat ini lain halnya kalau saya tidak sholat ngajak sampean sholat karena agak kesulitan saya salatlah kalian semua seperti seperti aku dhewe ra salat golek contoh terus golek aduh banget golek ning Semarang salatlah seperti Pak Nur Ahmad aduh ra karuan Haji juga begitu kaji Nabi dawuh khudhu anni manasikakum ambillah cara hajiku ini semua Kanjeng Nabi menyuruh memuliakan istri Anjing Nabi menyontohkan bagaimana Anjing Nabi memuliakan istrinya. Kanjeng Nabi baik menyuruh baik dengan saudaranya. Bagaimana kanjeng Nabi baik dengan saudara. Kanjeng Nabi menyuruh menghormati tetangga. Kayak apa kanjeng Nabi menyontohkan baiknya dengan tetangga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka kita sekarang kalau mau hijrah dari yang kemarin ke nanti kita cari cermin ya kanjeng Rasul karena kita yang baca Quran cuma 20% kata Pak Nur Ahmad itu repotnya sekarang kan sudah tidak ada kanjeng Nabi dulu kiai-kiai itu yang ngerti Quran itu itulah yang mau membantu saudara-saudaranya yang tidak sempat atau tidak bisa membaca dan memahami Al-Quran itu yang namanya ulama itu dia mewakili kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Al-Quran lalu menuntun saudara-saudaranya yang tidak bisa supaya bisa melaksanakan tanpa melihat Al-Quran tanpa melihat Al-Quran lihat saja ulama-ulama yang agak kesana sedikit bahkan bikin kita pinter ada yang namanya sulam sapina ada yang sulam taufik takrib terus ada terus menurut statranya masyarakat itu dibikinkan jadi orang-orang awam tinggal oh gini caranya sholat oh begini caranya butuh gitu nggak perlu orang awam justru lihat sendiri ke Quran itu wah ya gak salat-salat itu wong yang kiainya aja tahunan ya memahami Al-Quran ini wong awam dikongkon delok Quran langsung ya gak salat-salat nah eh, sekarang repotnya karena tidak banyak kiai-kiai yang menyontohkan itu kepada malah ngongkon wong-wong kongkon delok dhewe ning Quran. Kon lihat langsung Quran dan sunnah Rasul itu piye? Wong ini dhewe ora godak Wong awam kok dikongkon langsung Quran itu gimana? Ibu-ibu bapak-bapak sekalian, ternyata sudah jam satu. Makanya kok teklak tekluk kono. <laughs> Jadi kesimpulannya saya mengajak diri saya dan saudara-saudara saya yang hadir di sini untuk marilah ini momentum tahun baru Hijriah kita gunakan untuk apa namanya mengevaluasi diri kita yang selanjutnya kita buat untuk kalau perlu baru sama sekali kan ada istilah reformasi ada istilah revolusi mental. Pak Jokowi itu entah membaca tulisan saya entah bagaimana kok revolusi mental. Karena di awal reformasi kalau yang ingat saya sudah nulis di Suara Merdeka tentang revolusi mental itu. Jadi memang harus revolusi ya. Pandangan kita tentang segala macam keagamaan ini perlu direvolusi. Jadi mental kita, mental lawas itu kita. Kita menganggap dunia ini segala-galanya harus kita rubah menjadi hanya sekedar wasilah. Jadi tidak usah berlebih-lebihan. Karena itu yang saya tawarkan di mana-mana, marilah kita kembali ke ajaran Kanjeng Rasul, yaitu hidup sederhana saja sakmadyo. tidak Enggak usah berlebih-lebihan dalam segala hal. Ini intinya yang ingin saya sampaikan. Sebab kalau Anda berlebih-lebihan, Anda tidak bisa adil dalam berpikir. Tidak bisa adil dalam sikap dan tidak bisa istiqomah. Sesuatu yang sangat kita harapkan, sesuatu yang sangat luhur tempatnya nanti di akhirat istiqomah tidak bisa dilakukan oleh orang yang suka berlebih-lebihan dalam segala hal sak madya mawon bunge sedang makan sak madya sedengan saja makan sak madya itu ya sepiring atau kalau tengah piring kalau piringnya gede minum sedengan nganggu-nganggu sedengan apa-apa sedengan termasuk ibadah ya jauh berlebih-lebihan ibadah berlebih-lebihan itu gimana poso mahrib ora buka itu berlebih-lebihan ora usah ngono ah. ya kaya lumrahe wong ae sak madya wae terus ora sahur sahur lah ben sesuk kuat poso jadi sama seneng ya sak dia, gedeng wong pancing menuso, menuso itu iso gedeng nek jenengan semua bisa ndak gedeng ya malah wapi eneh itu sudah tingkatan tinggi itu ihsan namanya tapi kalau sing biasanya tetap bisa duwe geding itu ya geding ya geding ya tapi sedengan kalau berlebihan hati-hati jadi ini wong Jawa geding nek berlebihan bisa nyanding sengit kenemenan bisa ndulit nah. ini sedengan seneng nah. seneng sedengan itu misalnya seneng karo bojo ya cukup lah waling pol itu ya dilem-lem dilem-lem ngayune segala macam dilem wis iku paling pol itu wah bojoku ya, Masya Allah bodinya gitar hmm, matanya bak bintang kejora alisnya seperti semut beriring pipinya sebagai pauh dilayang dagunya seperti lebah bergantung hmm. tumitnya seperti dok belkok Masa, <laughs> lem sundul langit tidak apa-apa tidak apa-apa itu yang paling maksimal boleh berlebih-lebihan ngelem bojo jangan sampai terus sampai tutup no orang kayak bojomu loh ini ini ya ini berlebih-lebihan cukup bojoku sip titik kurang uh, bojoku pol nah, tapi aja kate ora kaya bojomu eh, ini ini yang gawe tukar aku Lha kok bojoku mbok urus iku. Itu kalau gegeran ngantek kiamat kurang rong dino gak bar. Bojoku delok ah tinggi semampai koyok peragawati bujumu ipel-ipel koyok botol Coca-Cola hmm. ya mesti gak terima wong bojone jadi lu gini ya bojoku ndak enak ora pati kepanasan bojomu cedak sengenge ku dhuwure semono <laughs> kene ora terima juga aku dhuwur bojoku dhuwur kepenak benakno lampu rasa kongkonan uang, gak barbar demikian pula tentang calon-calon itu juga gak usah nemen-nemen biasa ngono ae limang tahunan seneng dunia ini terutama yang paling pokok seneng dunia jangan berlebih-lebihan nek berlebih-lebihan ki sing saiki kira amiku terus golek wong sakniki do mara nyerbu kabeh ning Probolinggo kabeh kono ana sing setor sak miliar ana sing 3 miliar sak piturute niku kepengin sugih la ilaha illallah wong dhuwit sak miliar kok dikekno lha kok gak mikir lha iku nek iso rak ya wis dadekno menteri keuangan ora wis ora beres ngono wis <laughs> eh niku wis Wis oh, dadekno mesti keuangan kowe mon ya. jine dikerahno kono kon juga duit dolar apa duit pound sterling, duit euro andakan. itu, wong ketutupan nuraninya itu gara-gara berlebih-lebihan melihat dunia berlebih-lebihan. Loh niku wonten sing wong pinter barang kok malah kata wong pinter itu belum karuan pinter dalam satu hal juga pintar dalam hal lain. Dokternya Pak Nur Ahmad lain dengan dokter saya. Dia dokter betulan, saya dokter honore kaos. saya dokter kebudayaan. Jadi orang yang pinter itu tapi dia nggak ngerti ilmu pesantren nggak ngerti. Nek wong pesantren di pesantren itu banyak yang iso Gandakan duit itu akeh. Akeh. ilmu ana ilmune jenenge ilmu hikmah. Iku ana sing njaluk tulung karo jin. Ana jin. Sampai kalau Jawa Timur wah, banyak itu. Makanya kiai yang kiai yang sudah kos-kos itu kalau terima amplop dari kiai lain yang di bawah dia selalu ditanyakan iki gawean apa duit asli wah anu kiai saestu iki duit asli sing mboten asli kan tiang-tiang niku mawon biasa di pesantren itu saya itu punya dungane orang mau dungane ah, dungane ngilang saya punya halimunan namanya niku nek tak cakno iso gak ketok aku dungane mabur dungane buka apa jenenge buka gembok rasa ngaku kunci berarti untungnya saya nggak kuat ngelakon ini ono poso ini <laughs> nggak kuat kalau kuat aku sudah jadi jigan tenan itu Oh ilmu aku punya semua aku pun, gue, masa Allah. Kawan saya itu ada yang apa jenenge ya penggawe ini ya nyolong ning toko toko-tokone Cina iku sak enake gak ketok njukuki sabun nek ndekne rawani nek kasire singkek ngono singkek biasane dua ilmu juga seperti itu gak wani jadi ini mungkin sing do katut-katut gak ngerti bodoh Dua tenan dipoto ya dua. Tapi nek kesuwen mboten sampean gunakno dadi godhong utawa dadi kertas. Mulane sing luar Jawa dadi kertas kabeh. Wong perjalanan wis mesti jinus, <laughs> sing bodoni ya jin. Wes pokoke diserahno rupa dhuwit. Silahkan difoto. Dhuwit Kak. Lah nek dhuwit tenan ora kok godhong ora kok kertas koran ekonomi Amerika barang kan ya kacau kabeh. Duit kok dijikuk semono akeh gak kacau tapi ya. Mulai ora mikir mergo ketutupan dunia. Lu kok nek wis digandakno ngantek miliatan arep mbok nggo apa? Dok nggo apa? Geger mok semene kok ranjame rolas malah ora turu sedina jajari ranjam kono jajari ranjam kene enak endi kene mbek kono subuh durung turu-turu mupeng jajari ranjam rolas ampun jam setunggal jadi niku pene nih monggo mulai saat sakniki tahun baru hijriah niki mari berusaha untuk hidup sederhana sakmadya dalam segala hal semanten kirang alamipun aku ageng pangapunten mohon maaf segala kehilafan Wallahi wafikuna, ila ma fihi khairul islam wal muslimin mohon berkenan untuk sekaligus menutup doa oh, ini ada kiai-kiai kok Nah, sekaligus ini jadi kiai-kiai itu kalau ada saya domender kondungo rawani mereka tahu persis kalau dungo saya yang paling mandi jadi ya jadi sampean itu jauh kemayangan jauh kemayangan karena saya yang suruh dungo kalau yang dungo pak siapa ini wah seram berapati mandi ya termasuk PLT Kanwil Balang kan, Hah? Puisi. Saya kulon niku mboten pati apalan puisi. kulon mok siji tok sing apal Tapi puisi kulon ini butuh konsentrasi penuh jenengan niku. Sebab kehilangan satu kata berarti kehilangan seluruh puisi kulon, nah, Sepundi? Nggih. Tapi konsentrasi penuh. Kehilangan satu kata dari puisi saya, ya kehilangan seluruh puisi saya. Nek sampean kurun konsentrasi, kula waca. Nggih. Iki puisi sing paling disenengi karo presiden keempat. Mbon sampean pun Siap? Judulnya keluhan. Tuhan, kami sangat sibuk. Nggih, mbok ngoten tok saniki konsentrasi donga dawuhe Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Allah ora kersa midhangetake dongane wong sing atine ora melok donga sampeyan donga manteng saat ini nggih coba teh kalian biasanya kalau tung pundi-pundi saat ini profesi kula pun boten mau itu mauidhah tau tausiah barang, ceramah barang pun boten mereka wis ngerti kabeh nek tunggu kula mandi, jadi langsung tunggu Ya, biasanya langsung tunggu jadi bagiannya bagian tunggu kula. Sejak konangan niku Ini biasanya kalau jak mau Fatihah sepisan tapi ya karena kana ini ping 11. Ora usah sampean takokake kena apa kok 11. Mangke diskusi ora sida ndonga. Nggih. Sampeyan ngandel ya diwaca 11, gak ngandel ya diwaca sepisan. Mboten nopo-nopo ora dadi pitakon kubur. Pateka sepisan, iya kana stain ping pinten? Insyaallah dalam dalem maca iya kanastain ping 11 jenengan ngrentekno jalukane dhewe-dhewe. Biasane wong donga kiai donga ini donga umum mboten mawon. Nek kula mboten. masing-masing mergo pikiran kula ora ana wong jalukane kok padha ora ana. Sampeyan jalukane kalih mriki mboten mesti padha. Lah Gusti Allah menika sugih banget. Dia memberikan masing-masing mau sementen mawon. Lu pitung melihat isi dunia ini minta semua. Diberi semua masing-masing. Itu kekayaan Allah tidak berkurang kecuali sebagai jarum kita celupkan ke laut. Laut kekayaannya Allah, maka jarum kita masukkan yang basah-basah dalam jarum ini yang diberikan kepada 7 miliar penduduk bumi sugai mulanya dimanfaat no api Gusti Allah sugai Gusti Allah jaluk masing-masing dikrentekno nari maca iya kan stain jaluk krentekno jalukane dewi dhewe no mawon, ampun dia omong no, ndak tanggane ngerti. Sing ngerti ra mok sampean karo Gusti Allah. Kami nah, iki sampean golek jalukan sampean sing sing top, mong sing donga kula. Jadi umpama ana sing duwe utang <laughs> niku ya utange 5 juta ke atas lah. Nek 5 juta ke bawah kiai-kiai mriki mau ya cukup. limang yuto ke atas jadi ya, masuk diutang selawe buaya, asing sing aku ya ngenyek mungkin orang sing kepengin dan iso gawe omah upaya warungnya laris upaya anak endang dilamar uang upaya naik pangkat supaya pensiunnya dipercepat macam-macam lah niku sampean kake mangke dalam membaca iya karena saya mesti kasil ini mesti mesti dikabulno Gusti Allah kok ngantek ora kasil kemungkinannya cuma dua nomor siji sampean ora pati ngandel karo malah gedobos iki ya wis ra kasil wong ndonga kok ora yakin ya. Kemungkinan yang kedua, Allah langkung pirsa sing luwih manfaat kangge jenengan pribadi. Oh, kadang-kadang apa itu ini kan angger mawon. Honda Gusti. <laughs> Wis sak ketoke kok lha sing mau mau Pak Honda liwat terus aku ndonga kok oh, Honda Gusti. Wis njaluk Honda, Gustine sok ngguri. Honda Gusti. Kok gak Gusti Honda ngono. Ketara temen anu. Jadi jenengan kontekake jalukane sampean sedaya. Mesti. Jadi nek ora diparingno teng mriki niku Gusti Allah mremakno kula jenengan paring sing luwih manfaat. no sing ngeyel njaluk Honda tenan waringi wis kok ngeyel waringi agek telung dina nabrak wit asem ala ah, wong ora dikek duwe Honda nek ngono kuwi iki malah ndandakno awake dhewe luwih larang timbangane ndandakno Hondane iki kok ngomong terus ora gak ndonga-ndonga mpun nggih mpun cekel kabeh jalukane Ojo ngantek ya wis tekan iya, iya kanastai sampai sing golek-golek ya apa ya apa ya.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 الشكر يا ربنا لك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العزم اللهم يا الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيد يا حفيد يا حفيد يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راقب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد Ya Hakku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Qawiyu ya Matin ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya mubdi ya Mu'id ya Muhi ya Mumid ya hayu ya Qayyum ya hayu ya Qayyum ya hayu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Somadu ya Somadu ya Somadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا مانع يا ضار يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna kama amaltana fastajib ilahana bi hasanin kama wa'adtana Allahumma bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati suratil fatihatil muazzama wa sab'il masari minal quran wa bi barakati hadzal majlis Allahumma wa bi sirril asma'ikal husna wa ismikal muazzam اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مكروبا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم يا الله اللهم إنا نسألك العون أنا يا الله اللهم إنا نستعين معك بفضلك وكرمك يا الله من وعوريائك والعون على هذه النفس العمارة بالسوء والاستغاثة بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة والقوة والسلامة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله وحب من حبه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والسيوف المختلفة والفتن وشدائد والمحن مع ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير Ya Allah Gusti kula lan sedherek kula ingkang hadir wonten majlis menika ya Allah nyuwun dhateng panjenengan DP-DP kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken mugi panjenengan kabulaken ya Allah kados panjenengan janjikaken Ya Allah Gusti kula sedherek kula ingkang hadir wonten majlis menika nyuwun maghfirah panjenengan nyuwun taufik hidayah panjenengan mugi kula lan sedherek-sedherek kula ingkang hadir sak dzuriyahipun panjenengan paringi tetep iman dan Islam panjenengan akeni dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengan gampilaken sedaya urusan-urusanipun panjenengan gampilaken sedaya urusan-urusanipun dunyan wa ukhra ya Allah panjenengan jembaraken rezekinipun kangge ibadah dhateng panjenengan lan mugi sedaya penyuwunanipun sederek-sederek kula ingkang hadir wonten mancis menika panjenengan kabulaken ya Allah ya mujibas sailin ya arhamar rahimin Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim وصلى الله على خير خلقه محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.